بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا ورعاكم Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala yang belum setoran kemarin barakallahu fiikum tafadhal. Bismillah. Anna يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وفي قال حديث صحيح في رواية وغير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أحداك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا نعم تفضل قال كنت خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني علمك كلماتك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فاعلم أن الأمة النبي اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك فلم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي بقدر لا تدري امامك تعرفت الى الله في الرخاء يعرفك في شده فاعلم ان ما اخطاك لم يكن يصيبك وما اصابك لم يكن يخطئك فاعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الفتح وان الفرج وان ان الفرج مع وان الفرج ان الفرج مع الكرب مع الكرب وان مع الاسر مع الكرب ومع القلب مع الكرب بالراء wa anna Ewa eh, barakallahu fikum. Barantum belum sempurna kan? Sudah siap sekarang? Bismillah. Sampai ada. Apa ini? Ta'araf ilallah ya. Sudah hafal belum? Hilang. dan tiba-tiba. Antum memperindah sekarang belum? Antum. Ayo bismillah. Santai aja, santai aja. Slow, slow. Santai aja. ala an an yadurruka Allah Ustaz ala an yadurruka khair insyaallah dal. sudah belum tadi ha sudah antum dah hafal fadal bismillah. tajidhu Ustaz. Santai aja, lanjutkan. Ihfadillah. Tajidhu. Ayo, illa illa bisyai'in qad Kata kataballahu lak Kenapa? Sudah dihafal belum tadi? Sudah. Wajar ya. Jadi caranya itu barakallahu fikum biar ketika setoran itu enggak grogi, santai saja. Setoran itu santai. Antum kalau nunduk ini lupa semua, langsung ini ya bismillah. Kalau antum fokus gini malah ingat terus insyaallah. Tapi kalau antum nunduk ini malah lupa. Caranya gitu. Hah? Mau lihat buktinya ya? Ah, bismillah. Antum. Ayo ahsan. Antum lompat sudah belum? Sudah. Yang belum berarti antum belum kan? Belum. Antum belum. Jadi besok barakallahu fikum antum Hah? Juga belum? Sudah selesai belum? Belum selesai. Baru Besok hari apa? Rabu. Selesai besok ya? Nah, besok antum setoran pertama antum mengulangi, ulangi ya. Sur, antum bilang ulangi, Antum ulangi lagi ya. Ewa. Santai aja, restoran oh, itu santai aja. Antum kalau restoran grogi itu malah lupa semua. Restoran santai. Qala al-mu'allif rahimahullah gitu aja. Paham ya? Nah, tapi kalau antum duduk ini malah lupa semua. Coba kalau antum lihat ke depan ini. Insyaallah biidznillah enggak lupa. Paham ya? Eh, na barakallahu fikum. Cuman grogi itu wajar. Santai aja. Nah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala Kemarin sudah kita baca mengenai bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Manusia bisanya hanya menyaksikan dan juga merasakan setelah ditakdirkan. Adapun memprediksikan takdir Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak mungkin dan tidak bisa manusia. Oleh karena itu semua perkara yang Allah telah takdirkan menimpa diri kita, enggak ada seorang pun yang menolaknya. Yang mampu menolaknya enggak ada. Sebaliknya, semua perkara yang Allah taala hindarkan dari kita, enggak ada satu orang pun yang mampu untuk menimpakan kepada kita. Takdir Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sirrullahi jalla wa ala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian berikutnya kita lanjutkan Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh bersabda, qalu ya'rifka syiddah" itu ya. Naam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di waktu susah dan genting. Jadi caranya biar Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingat kepada kita, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu senang, di waktu lapang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di waktu yang sempit, waktu yang susah Allah taala akan mengenali kita, akan memberikan pertolongan kepada kita. Idza waqa'at fi khatarin wa fi shiddatin wa anta muti'unillah fi halatir raha apabila engkau telah terjatuh pada perkara yang berbahaya dan engkau berada di dalam perkara yang nan genting ataupun susah wa anta muti'unillah dalam keadaan engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala fi halatir raqa ketika engkau di waktu lapang fa innallaha yunqidhuka bi a'malika salihah maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirimu dengan sebab amalan-amalanmu saleh bayangkan mislah hadisi ashabis sakhrah seperti kisahnya hadis yang mengkisahkan tentang apa ashabis sakhrah orang-orang yang tiga orang terjebak dalam gua tiga orang terjebak dalam gua hingga mereka apa? Nah barakallahu fikum menyebutkan satu persatu amalan-amalan saleh yang pernah dia lakukan. Jadi kalau antum pernah melakukan amalan saleh jangan dilupakan. Karena terkadang kita butuhkan tawassul, menjadikan perantara agar doanya dikabulkan dengan menyebutkan amalan saleh itu boleh. Paham ya? Yang dilarang itu adalah tawassul dengan apa? Kedudukan si fulan, kedudukan si alan, keringat orang-orang saleh, rambutnya para wali misalkan itu enggak boleh. maksudnya ya? Nah, bahkan Rasulullah SAW diperbolehkan pun ketika beliau masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal, antum ziarah ke Masjid Nabawi misalkan, langsung ziarah ke kuburan Rasulullah, kemudian antum minta kepada Rasulullah, kemudian antum misalkan nambah kalau fikum memegang-megang kuburannya untuk tawasul enggak boleh. Haram. Maksudnya ya, ada pun tawasul dengan menyebutkan amal-amal saleh boleh tidak? Naam. Kisahnya tiga orang yang terjebak dalam gua. Saat itu mereka ingin bermalam di situ. Nah, barakallahu fikum, akhirnya ternyata apa? Ada batu besar tiba-tiba jatuh dan menutup mulut gua. Bayangkan itu. Posisinya di dalam gua antum ngeri. Saksikan dan perhatikan baik-baik bagaimana. Di dalam gua tiba-tiba batu besar menutupi mulut gua tersebut. Kira-kira bisa keluar atau tidak? mereka tidak bisa keluar. Posisinya nggak ada orang di luar juga dan belum tentu kalau ada orang pun mampu untuk apa? menghilangkan sumbatan batu besar tadi itu. Akhirnya salah satu di antara mereka ngobrol, berbicara, kita semuanya tidak akan selamat kecuali harus di antara kita masing-masing menyebutkan amalan soleh yang pernah dilakukan. nah barakallahu fikum, ternyata apa? Ternyata masing-masing menyebutkan amalan soleh. Yang pertama dulunya dia adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Disebutkan kisahnya, disebutkan perbuatannya. Ya Allah, kalau seandainya dulu aku berbakti kepada orang tua, hanya mengharapkan wajah engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini dari sumbatan batu tersebut. Tergeser batunya. Baru geser ini, gak bisa keluar. Yang kedua, ternyata orang yang sangat sabar menahan hawa nafsunya, menahan apa? keinginan buruknya, Dulu yang kedua ini dia sangat mencintai dengan sepupunya. Jadi dia punya sepupu, anak perempuan tamannya, nah dia cinta dengan cinta yang sangat bisa dikatakan cinta berat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian saat itu laki-laki ini ingin mengajak berzina wanita tersebut, enggak mau. Suatu ketika wanita tadi, sepupunya tadi itu ditimpa suatu musibah dan butuh uang. Butuh uang. Nah barakallahu fikum akhirnya datanglah kepada laki-laki tadi bahwasanya aku mau tapi dengan syarat memberikan uang sekian-sekian nah barakallahu fikum dinar. Ternyata benar laki-laki tadi datang. Ya udah kalau seperti itu. Ketika di saat detik-detik ingin berzina, perempuan tadi mengatakan ittaqillah ya Abdullah ittaqillah. Nah, ya Abdullah maknanya ya hamba Allah. Paham ya? Ya Abdullah ittaqillah. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Akhirnya langsung sadar, bayangkan. Laki-laki ini posisinya sudah benar-benar mapan. Posisi ingin berzina, nggak ada penghalang lagi. Paham ya? Semua ditunaikan uang dari kasihkan. Akhirnya setelah wanita tadi mengatakan, "Ya Abdullah, ittaqillah. Wahai Abdullah, bertakwalah engkau kepada Allah." Tidak boleh Nah barakallahu fikum menghilangkan kehormatan wanita kecuali dengan hak. Maksudnya bagaimana? Enggak boleh berhubungan badan kecuali dengan jalan yang syar'i, menikah maksudnya. Sadar orang itu seketika, ditinggalkan uang yang berdinar-dinar dan tinggalkan dan tidak jadi berzina. Akhirnya dia menyebutnya ya Allah, kalau seandainya perbuatan ini aku lakukan hanya mengharapkan wajah Engkau, bebaskanlah kami dan bukakanlah pintu gua tersebut dari sumbatan batu yang besar. Ternyata geser batu tadi, geser. Tapi belum bisa keluar. Yang ketiga, yang ketiga ini dia seorang bos, bang ya? Seorang bos dia punya karyawan. Ini terjemahan bebasnya gitu. Punya karyawan, karyawannya semua sudah dikasih gajinya satu-satu. Tinggal satu orang ini yang mengatakan, "Nah, barakallahu fikum, dikasih gaji malah tinggal pergi sama dia." Gajinya nggak diambil. Tapi beberapa saat kemudian datang dia. Orang tadi yang meninggalkan gaji tadi itu Nah, suatu suatu ketika datang lagi, "Ya Abdullah, addi alayya hakim. Wahai Abdullah mana gajiku dulu? Yang nagih gajiku dulu mana? Kan dia tinggal awal mulanya. Tapi ternyata bosnya Masya Allah. Orang ini amanahnya luar biasa. Biasanya kalau bos-bos itu kalau gajinya nggak diambil, dia masuk kantong. Tapi ini enggak. Ini apa? Ini justru sama bosnya tadi dikembangkan. Harta yang tinggal oleh karyawan tadi dikembangkan hingga hingga apa? Hingga buahnya hartanya. Unta, sapi, kambing, Akhirnya orang tadi datang, karyawan tadi, gak lama kemudian datang mengatakan, "Ya Abdullah, mana gajiku dulu?" Kata orang tadi, kata bosnya tadi, "Itu yang kamu lihat tuh gajimu. Kambing, sapi, apalagi onta, sebanyak itu semuanya milikmu." Akhirnya tadi karyawannya merasa dilecehkan. Dia mengatakan, "Latas tazibi. Kamu jangan ngejek aku katanya. Kata bosnya tadi, "Aku enggak ngejek kamu. Memang itu hartamu dulu yang kamu tinggalkan gitu loh. Ini menunjukkan kejujuran bosnya tadi itu. Paham maksudnya ya? Gaji yang selama ini tinggal sama dia nggak dipakai, justru malah dia kembangkan sama bosnya tadi. Begitu karyawannya datang dikasihkan semuanya. Akhirnya apa? Karyawan tadi harta semuanya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Nah, akhirnya bos tadi mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya aku melakukan amalan ini karena mengharapkan wajah Engkau, bebaskanlah kami dari sumbatan batu besar tersebut." Ternyata batu tadi geser. Akhirnya apa? Fakharaju yamsun. Mereka pun keluar dan berjalan. Bayangkan, menyebutkan amalan soleh. Jadi kita semuanya bisa dikatakan pernah beramal amalan soleh yang amalan soleh itu jangan dilupakan. Terkadang dibutuhkan. Terkadang apa? Dibutuhkan. Nah, barakallahu fikum misalkan antum pernah ngasih makan kucing, pernah ngasih minum kucing, tapi dengan tulus saat itu. Suatu ketika antum ditimpa kegentingan, kesusahan, sebutkan amalan soleh tersebut Insya Allah membantu karena boleh tawassul dengan menyebutkan amalan soleh. Paham ya? Tawassul dengan meminta doa orang soleh juga boleh, tapi jangan sering-sering. Jangan apa? Sering-sering. Karena kalau sering-sering menghantarkan keterkaitan hati kita kepada orang soleh tersebut. Kadang-kadang nggak masalah, ya akhir tolong doakan anak keluarga kami lagi operasi, semoga lekas sembuh. Gak masalah. Terkadang kita doa orang soleh gak masalah. Tapi jangan sering-sering. Biar apa? Biar kita sendiri itu merasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahum ya? Na'am barakallahu fiikum. Pembahasannya bukan di sini, sekedar contoh saja. Kita lihat. Alladzina intabaqat 'alaihimus sakhra fil ghar, yaitu enam tiga orang yang mereka tertutup batu besar di dalam gua. Walam yastati'ul khuruj dan mereka tidak mampu untuk keluar, tersumbat mulut gua tersebut. Lamma kanat lahum a'malun salihatun sabiqatun farrajallahu anhum tatkala mereka ternyata memiliki amalan-amalan saleh yang dahulu pernah mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala pun berikan jalan keluar. Bayangkan tuh. Berikan kelapangan, diberikan pertolongan. hada tawassala ila Allah bi birrihi biwalidayhi. Yang satunya ini bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan apa? Perbuatan dia berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya kedua-duanya sudah jompo, sudah lansia lanjut usia. Posisinya dia memegang air yang berisikan susu, air susu barakallahu fikum. Posisi orang tuanya tidur, dia enggak bangunkan dia. Karena khawatir mengganggu orang tua tadi itu. Ternyata apa? Ditunggu sampai orang tuanya bangun, bayangkan itu. Nah, berbaktinya sangat luar biasa. Begitu bangun baru dikasihkan. Masya Allah. Nah, kita lihat. Wahada tawassal Allah Jalla wa Ala bitarkihi zina khaufan Allah. Yang satunya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia meninggalkan perzinahan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tawassala ila Allah bi amanatihi wa hifdhihi li ujratil adir alladhi taraka ujratahu indahu wa dhahaba. Yang satunya yang ketiga ini dia bertawassul kepada Allah taala dengan perbuatan dia yang amanah tadi itu. Dia menjaga gajinya karyawannya yang dia apa? Yang karyawan tersebut meninggalkan gajinya dan dia pergi, bayangkan. Gajinya dijaga sama bosnya tadi, enggak dimakan oleh bosnya. Bayangkan itu. Hafizaha lahu manammaha. Bosnya ini justru menjaga gaji tersebut dan menumbuhkannya. Falamma jaa'a atahu iya. Kemudian tatkala karyawan tadi beberapa saat kemudian datang, bosnya tadi mengasihkan semua harta yang dia tinggalkan bayangkan, plus yang dikembangkan. Masya Allah. Naam. Allah anhum akhirnya Allah taala memberikan apa jalan keluar bagi mereka. Batanya dan keliru. Kalau wa annal farja ma'al kalbi itu keliru. Itu nanti farja itu kemaluan, kalbi anjing. Paham ya? Tapi wa annal faraja ma'al karb ma'al karbi bil Paham ya? Bahwasanya yang namanya nah kemudahan, kelapangan itu bersama kesempitan terlebih dahulu. Maksudnya ya, nah seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wallahu jalla wa ala yaqul an ashabil jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada atau menyebutkan tentang penduduk surga, innahum kanu qabala dzalik. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia ay eh, dunya muhsinin. Bayangkan. Mereka dahulu di dunia punya amalan-amalan kebaikan, muhsinin, berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal lail mayah yahja'un. Dahulu mereka ini orang-orang yang kalau malam itu sedikit tidurnya, sedikit istirahatnya. Lah terus kemana? Beribadah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa bil asharihum yastaghfirun di waktu sahur, di waktu akhir malam mereka beristighfar, bangun malam, qiyamul lail bayangkan. Ternyata qiyamul lail sudah disyariatkan sejak dahulu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ditekankan lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sunnah muakkadah qiyamul lail. Jangan malas-malasan. Paham ya? Jangan ada yang malas-malasan. Dibangunkan bismillah, langsung bangun. Paham ya? Na barakallahu fikum. Salat malam jangan malas-malasan. Di situ sudah kami ingatkan berkali-kali di samping salatnya disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Bayangkan itu. Kalau kita malas-malasan bagaimana? Sepertiga malam terakhir itu tidak terulang dua kali dalam sehari semalam. Cuma sekali saja. Kapan? Ya sepertiga malam terakhir tadi. Begitu itu ya? Nah, jangan sampai kita terlewatkan nyenyak tidurnya. Barakallahu fikum. Bangun-bangun tapi pindah tempat jangan. Jangan dibiasakan enggak bagus. Mafhum salah Eh, mafhum? Amana barakallahu fikum. Dibiasakan semangat, dibiasakan hilangkan rasa malas. Paham ya? Seperti itu. Nah, Karena apa? Karena kalau kita malas-malasan nggak dapat nanti yang namanya apa? Fadilah keutamaan qiyamul lail. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Ikhwan fi din, azdani wasdakumullah azdakumullah wa habibakumullah jami'an. Na'am jadi kita semua semangat. Na'am ketika apalagi dikumandangkan azan, eh, dibangunkan lagi barakallahu fikum, maka harus semangat di dalam menegakkan qiyamul lail. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan semua urusannya, agar dimudahkan dalam belajar, di dalam menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu penting. Jangan sampai kita sia-siakan. Kita lihat barakallahu fikum wa fi amwalihim haqqul nisa'il wal mahrum. Mereka-mereka ini penduduk surga dahulu di dunia mereka pun memberikan hak bagi orang yang minta dan orang yang tidak minta. Yang minta-minta dia beri, yang enggak minta pun karena berhak dia kasih. Bayangkan itu. Bukan berarti kita nganjurkan minta-minta, tidak. Kalau yang minta-minta berhak dikasih, kasih. Tapi kalau yang minta-minta pengamen zaman sekarang, badannya tegap, tinggi, paham ya? Kalau suruh pusat mungkin kuat dia ya. Kerja bangunan pun siap, tapi dia ngamen jalan salatullah salamullah. Allah musta'an minta uang jangan dikasih. Suruh dia kerja. Paham ya? Nah, orang seperti itu bagaimana? Kalau kita ngasih pilih-pilih orang, contohnya dia benar-benar miskin. Misalkan tangannya buntung, kakinya patah misalkan dan dia secara globalnya nggak mampu bekerja kasih nggak masalah. Tapi kalau pengamen zaman sekarang bagaimana? Pakai jas, ya enggak? Sepatunya pun eger, ya enggak? Nah, macam-macam sekarang itu. Itu jangan tertipu, langsung kasih jangan. Walaupun dia nyati maki biarin. Paham ya? Yang jelas apa? Kita jangan sembarangan ngasih orang. Lihat kondisinya. Antum memberikan orang yang sukanya belangan jalan, itu jauh lebih baik daripada antum ngasih pengamen-pengemis yang model seperti tadi itu. Eh? Yang kelihatannya apa? Tegak, kemudian apa? nah enggak mau bekerja tadi. Allahu musta'an. Ikhwan fil din azza nazakumullah. Jadi sifat-sifat penduduk surga di antaranya apa? Mereka tidak melupakan hak harta. Diberikan kepada orang yang minta dan layak diberi dan diberikan kepada orang-orang yang tidak minta. Qabala dzalika huwa hum fid dunya. Maksudnya dahulu mereka melakukan itu semuanya di dunia. Kenapa? Karena kalau sudah di surga nggak ada lagi kayak gitu. Di surga itu semuanya kesenangan, keindahan, Gak ada rasa capek, gak ada kerja lagi sudah, gak ada ibadah lagi di situ. Yang adanya adalah memanen. Tahu itu ya maksudnya ya? Memanen. Nah, barakallahu fiikum menikmati dahulu kebaikan-kebaikan yang pernah mereka mereka lakukan di dunia. Wa qala Allah jalla ala fi Yunus alaihi salam sahibul hut, perhatikan baik-baik ini. Dan Allah taala berfirman mengkisahkan tentang Yunus alaihi salam sahibul hut, digelari sahibul hut karena beliau Nah saat itu barakallahu fikum pernah dimakan oleh ikan. Paham ya? Ikannya apa namanya? Paus. Namanya paus itu? Apa itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu? Yang masyhurnya ada apa? Apa itu? Apa itu? Nun. Paham ya? bin nun. Paham ya? Karena apa? Karena Ma'ruf seperti itu. Kalau sekarang ya mungkin semisal paus lah istilahnya. <laughs> Paus tadi ya. Nah, barakallahu fikum yang jelas dia masuk di dalam situ. Posisinya saat itu dia Salam marah terhadap kaumnya yang bisa dikatakan karena durhaka atau karena mereka tidak mau menerima dakwahnya. Tapi ternyata Nabi Yunus Salam kita lihat, falaula annahu kana minal musabbihin ini sebabnya. Kalau seandainya Yunus Salam bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, yakni kana minal musallin fi halatir raqa kalau seandainya Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang sholat di waktu luang dan lapang, lala bisa tibat mihi ilayu menyubahsun bayangkan ini. Misalnya Yunus alaihissalam akan tetap tinggal di dalam perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkan. Tapi buktinya Allah Taala bagaimana? Lepaskan atau tidak? Lepaskan, selamatkan. Karena Yunus alaihissalam termasuk orang-orang yang beribadah, termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Dengan sebab ingat. Nah, ketika Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan sempit seperti itu, Allah Taala keluarkan eh, dari perut ikan yang besar tersebut. Nah, masya Allah. Jadi ini dorongan bagi kita semuanya, jangan sampai melupakan amalan soleh yang pernah kita lakukan. Walaupun sekali dua kali ingat baik-baik itu. Terkadang penting kita gunakan untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mahum sholat ya, mahum sholat. na'am barakallahu fikum Kita lihat sini. Anjahullahu bisababi a'malihi salihah. Allah telah selamatkan dengan sebab amalan-amalan yang saleh. Amalan-amalan Nabi Yunus yang salihah. Allati asbaqaha yang pernah dia lakukan dahulu di dunia atau dahulu yang nah beliau lakukan sebelum beliau masuk ke dalam nah perut ikan tersebut. Fal muslimu ya'rifullah jalla wa fi warraha. Maka seorang muslim hendaknya mengenal Allah di waktu sedih, genting, dan juga di waktu apa? luang dan lapang. Amal kafir, adapun orang kafir fala ya'rifullaha illa fi halati syiddah. Maka mereka atau orang kafir tersebut tidak mengenal Allah kecuali apa? di saat atau waktu yang sangat genting. Kita lihat nanti buktinya. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza takumudur fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah." falamma najjakum minal bari a'radtum. Allah musta'an. Apabila telah menimpa kalian adzur petaka bahaya di tengah lautan, nah kemudian apa tiba-tiba apa? Hilang pergi semua yang kalian seru selain Allah taala. Kecuali Allah taala saja, bayangkan. Bagaimana di tengah lautan? Antum tahu lautan lautan enggak antum? Di tengah lautan ngeri, ombaknya besar. Nah, ini orang kafir kalau di tengah lautan, karena takut tenggelam atau semisalnya, berdoa kepada Allah Taala. Orang kafir padahal. Berdoa mengikhlaskan eh, berdoanya kepada Allah SWT. wa taala. Tapi falamma najjakum ilal barni Namun tak sekarang Allah Taala telah selamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling. Ini modelnya orang-orang musyrikin zaman dahulu. Orang musyrikin zaman sekarang bagaimana? Lebih parah atau lebih canggih? Parah dan canggih. Paham ya? Zaman sekarang seperti itu. Nah, karena sekarang zamannya modelnya apa? Syirik pun online bisa. Paham ya? Kalau dulu mungkin masih offline semuanya. Kalau syirik zaman sekarang online pun bisa nggak? Bisa. Transaksi dengan Mbah dukun WA. Paham ya? Online semua kan? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah taala sudah kita lewati kemarin ya. Di dalam kitab apa? Al-Qawaidul Arba' menyebutkan bahwasannya musyrikin zaman sekarang asyaddu syirkan lebih parah kesyirikannya dibanding musyrikin zaman dahulu. Kenapa? Karena musyrikin zaman sekarang itu ketika senang pun berbuat kesyirikan. Paham ya? Sudah senang, tenang, malah ke kuburannya Mbah fulan, bah alan, Mbah dukun fulan, bah dukun alan, minta pesugihan. Paham ya Allah musta'an. Ketika genting, gunung meletus, gempa bumi, malah larinya kemana? Pantai selatan. Minta apa? Perlindungan kepada Nyi Roro Kidul ratu pantai selatan atau mereka. Allah musta'an. Itu semuanya apa? Kesyirikan, hati-hati. Naam. Kemudian orang dahulu bagaimana? Pilih-pilih atau tidak orangnya? Orang musyrikin zaman dahulu pilih-pilih enggak? Kalau mau berbuat kesyirikan, pilih-pilih. Benar-benar orang saleh baru mereka mintai. Kalau zaman sekarang bagaimana? Eh, mereka enggak tahu ini orang saleh atau bukan. Kuburan kira-kira dibangun tinggi, dia orang minta ke situ padahal kuburan kerbau. Allah musta'an. Zaman sekarang aneh-aneh orang itu ya. Allah musta'an. Itu yang jauh dari ilmu. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan dan juga bisa memahami tauhid dengan benar. Karena kita sayangkan ya orang-orang yang masih berada di naam atas kesyirikan terkadang mereka buta. Minta kekayaan kok minta kepada batu. Minta kepada Mbah fulan, Mbah alan. Paham ya? Akhirnya ditipu dengan setan. Suruh menyembelih ayam apa kemarin? Ayam semani. Macam-macam syaratnya. Nabur bunga di perempatan jalan setiap malam Jumat Kliwon. Istilah mereka seperti itu. Bayangkan itu. Nah, kesyirikan. Allah musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Idza waqa'al kufaru fil khatari akhlasu du'a lillah azza wa jal. Apabila orang-orang kufar mereka berada di dalam bahaya, mereka mengikhlaskan doanya untuk Allah taala. Bayangkan. Amal mukmin adapun orang mukmin bahwa ya'rifullaha fi kullil ahwal. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, fi halir rakhaihi wa fi syiddatihi. Dalam keadaan lapangnya dan dalam keadaan genting dan susahnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin muslim. Mohon insyaallah ya, ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa'lam anna an-nasra ma'as-sabr dan ketahuilah bahwasannya pertolongan itu bersama kesabaran. Orang itu kalau bersabar ditolong. Ya Tapi kalau orang nggak sabar, paham ya? Melanggar syariat Allah, melanggar syariat Rasulnya, dia nggak akan mendapat pertolongan. Tidak akan mendapat pertolongan barakallahu fikum. Allah musta'an. Justru yang dia dapat apa? Bencana, petaka, paham ya? Fitnah, bala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi" antusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah berhati-hati. Berhati-hati apa? Akan ditimpa padanya fitnah, ujian, bala, petaka. Paham ya? Dan akan timpa padanya adab yang sangat pedih. Bayangkan itu. Allah musta'an. Maafkan salah ya? Eh, hati-hati. Jangan menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Berbahaya ancamannya, ngeri. <clears throat> Berikutnya barakallahu fikum kata beliau di sini, al-insanu yubtala fi hadhil hayat. Seseorang diuji di dalam kehidupan ini dengan dua ujian. Ujian itu jangan bayangannya cuma bencana terus. Ujian itu jangan dibayangkan cuma bencana terus. Terkadang ujian itu berupa kenikmatan. Antum dikasih kenikmatan, harta melimpah, eh? istana banyak, eh? kemudian gedung nggak usah tanya sudah, mobil sekian jumlahnya, motor sekian. Itu walaupun kelihatan nikmat ujian. Paham ya? Ujian, menguji hamba tersebut bersyukur atau tidak. Bayangkan. Jadi ujian ada dua. Ujian yang berupa kenikmatan, ujian yang berupa apa? Balak atau petaka, musibah. Paham ya? Ujian yang berupa kenikmatan apa cara menghadapinya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? ujian yang berupa musibah apa dan bagaimana cara menghadapinya? Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jangan lupa, ujian ada dua. Ujian berupa musibah dan ujian berupa apa tadi? Berupa kenikmatan. Ujian berupa musibah dihadapi dengan cara apa tadi? Bersabar. Mafhum insyaallah? Ujian yang berupa kenikmatan dihadapi dengan apa? Bersyukur. Paham kan ya? Upayakan tercatat ya. Tercatat na'am barakallahu fikum karena ini penting dan ini jangan sampai wahana enggak pernah diuji. Lah kenapa? Hidupku enak. Setiap hari makannya daging. Mobil sudah punya empat, istana dua. Paham ya? Gedung enggak usah tanya sudah. Itu ujian itu. Jangan antum anggap ujian itu cuma musibah terus. Ujian itu tadi ada yang berupa kenikmatan, ada yang berupa musibah. Kalau ujian berupa musibah, bagaimana cara menghadapinya? Dengan bersabar. Paham ya? Nah, nah ujian kalau berupa kenikmatan bagaimana cara menghadapi tadi? Hah? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati barakallahu fikum. Sudah kita lewati hadisnya siapa itu? Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu rawahu Muslimun. Rasulullah menyatakan ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Artinya apa? Alangkah indahnya perkara seorang mukmin. Semua urusannya semua perkaranya itu ada kebaikannya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu semuanya tidak akan dimiliki kecuali orang mukmin saja. Apa tadi kenikmatan? Apa tadi keindahannya tadi? Apa kata beliau? In asabat sarra syakara fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Itu kebaikan untuknya. Wa in asabat hudra sabara fakana khairan lah. Apabila menimpa kepadanya kesedihan, kesusahan, dia bersabar. Itu kebaikan untuknya. Oleh karena itu kita dianjurkan kalau antum misalnya lagi sedih, kaifahaluk ya akhi, alhamdulillah ala kulli hal. Paham ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya bagaimana? Segala puji milik Allah atas semua keadaan. Keadaan baik, segala puji juga milik Allah. Keadaan kita susah, segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azbani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi kata beliau. Fataridu lahul alamun wa masyaqun wa makarih. Yang namanya manusia itu pasti diuji. Pasti diuji di dalam kehidupan ini. Kalau yang enggak pernah diuji justru apa? dipertanyakan. Ingat-ingat. Jadi kalau orang itu bayangannya sudah global tadi itu, ujian ada dua, kenikmatan dan juga bencana tadi, dia berarti apa? Akan merasa dia diuji. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum karena ujian yang Allah taala berikan itu apa? Bukan berarti Allah benci. Allah taala sayang kepada hamba-hambanya manakala dia bisa menghadapi ujian tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah taala kalau mencintai kaum itu menguji mereka memberikan ujian. Apa? Nah, barakallahu fikum imbalannya. Eh? Faman radiya falahu ridha, wa man sakhira falahu sukht. Kalau seandainya orang tadi ridha dengan ujian yang Allah telah berikan, dia mendapatkan keridhaan. Tapi kalau dia murka, enggak terima, eh? enggak terima dengan ujian Allah taala, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum. Terkadang kita diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesedihan, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam, Allah musta'an. Kita lihat ini barakallahu fikum. Kata beliau, terkadang apa? Seorang muslim atau seorang muslim, nah dia diuji dalam kehidupan dunia ini fata'ridu lahu alamun. Dia akan menjumpai apa? Penyakit-penyakit wa masakun perkara-perkara yang berat, wa makarih perkara-perkara yang na barakallahu fikum dia benci. Paham itu ya? Terkadang dijumpai seperti itu. Sabar, sabar barakallahu fikum. Naam. Lakin alaihi bisabr, akan tetapi wajib atasnya bersabar. As-sabru murrun madzaqatuhu kasmihi, lakin awaqibuhu ahla min asali. Kesabaran itu pahit rasanya sebagaimana namanya, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Jadi orang kalau bersabar, antum merasakan pribadi atau tidak. Kalau sabar, hasilnya lebih manis daripada madu. Paham ya? Sabar dalam mencari ilmu, sabar di dalam apa? menghafal, sabar dalam murojaah. Hasilnya antum merasakan sendiri bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau orang enggak bersabar, pasti apa? akan timbul kekacauan, keresahan, eh, kesusahan atau yang semisalnya. Tapi kalau sabar, man sabara zafar. Barang siapa yang bersabar, zafar. Apa artinya? dia akan meraih yang banyak. Orang kalau belajar cuma setahun dua tahun nggak pulang, apalagi dua bulan misalkan, paham ya? Kurang, yang didapatkan baru sedikit, paham ya? Itu contoh saja. Jadi belajar itu nggak usah dipatok dengan tahun-tahunan. Eh, sampai kapan? Sepuasnya, sampai meninggal dunia, paham ya? Antum belajar itu nggak harus di sini, di tempat selama markis ahli sunnah bagus, paham ya? Jadi jangan wah nanti anak kalau sudah sampai umur 30 tahun mau pensiun belajarnya keliru. Paham ya? Belajar itu nggak ada pensiunnya. Paham ya? Pensiunnya kapan? Ketika sudah meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. ini Rabbmu sampai datang kepadamu apa? Kematian. Mencari ilmu ibadah bukan? Ibadah. Paham ya? Terkadang dalam mencari ilmu memang harus kita rasakan ada capeknya, terkadang letih, terkadang ngantuk. Paham ya? Itu wajar. Cuman ditahan. Ditahan. Itu berarti menunjukkan sabar, berjuang Paham ya? Kalau kita nggak mampu menahan bagaimana coba? Nah, sudah kita lewati hadis yang mungkar, hadis yang nggak ada sumbernya. Idza ja'akumun nu'as fa'akrimu. Idza ja'akumun nu'as fa'akrimu. Apabila datang kepada kalian ngantuk, muliakanlah ngantuk tersebut. Itu hadisnya apalah asalalahu enggak ada sumbernya. Jadi kalau ngantuk sabar barakallahu fikum. Naam, jangan sampai kita keliru dalam menerapkan kaidah likulli maqamin naum, tapi likulli naumin maqam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jangan setiap tempat tidur, tapi setiap tidur itu ada tempatnya gitu ya. Nah, tidur memang nikmat. Siapa yang bilang enggak nikmat? Nikmat atau enggak? Nikmat. Paham ya? Oleh karena itu kalau orang enggak enggak pernah tidur dipertanyakan, sehatnya orangnya. Paham ya? Seperti itu, cuman pada tempatnya. Pada tempatnya ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwana fid din azza wa Syahidnya di sini butuh kesabaran karena dalam kehidupan itu ada penyakit terkadang ada yang pilek, ada yang batuk, ada yang sakit perut, ya enggak? Ada yang sakit kepala, ada yang sakit matanya, paham ya? Semuanya sabar barakallahu fikum na'am karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna syada'ida tazulu wa la tadum. Ini, perhatikan. Dikarenakan yang namanya syada'id, kegentingan-kegentingan itu akan hilang insyaallah dan tidak terus-menerus. Dan tidak apa? Terus menerus barakallahu fikum na'am. Fayuqabilu syada'id bis sabr maka hendaknya seseorang menghadapi kegentingan, menghadapi kesusahan dengan kesabaran. Alaiha sabar di atas kegentingan tersebut. Sabar di atas apa? Kesusahan tersebut. Hatta yuzilahallahu anhu hingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahan, menghilangkan keberatan tadi dari orang tersebut. Wala yaz'a wala yajza wala yaskhat. Jangan dia apa? Jangan dia merasa brutal, murka, tidak terima. Amma idza al insan wa sakhita fa innallaha yakhdhuluhu. Adapun orang kalau dia itu murka, tidak terima, ha? maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan dia. Orang bersabar itu hasilnya baik dan bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena yang namanya kesabaran itu butuh apa namanya? Butuh perjuangan. Memang berat orang mencari ilmu itu. Paham ya? Berat. Harus apa? Bersabar, berjuang, berkorban. Karena yang ringan itu bukan mencari ilmu namanya. Yang ringan itu istirahat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi harus apa? Harus kita fahami baik-baik itu. Disebutkan dalam pantun atau puisinya apa? Pantunnya Malam tuh Naam. Wa man lam yaduk murra ta'allum sa'atan tajarra'ad dhulla al-jahli tula hayatihi. Barang siapa di dalam mencari ilmu enggak pernah merasakan pahitnya, mencari ilmu kok enggak pernah merasakan enak-enak terus, santai-santai terus misalkan kok enggak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, niscaya dia akan diuji dengan apa? kerendahan kebodohan seumur hidupnya. Bayangkan itu. Jadi orang mencari ilmu itu berat. Terkadang antum sedih, terkadang antum apa? Nah, perlu perkara-perkara yang antum pikirkan, paham ya? Perlu yang antum hafal, paham ya? Seperti itu. Kemudian apa kata beliau? Wa man fatahu ta'limu waqta syababih. Barang siapa di masa mudanya dia terluputkan belajar, masa mudanya kok enggak sempat belajar misalkan, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka ucapkan kepada dia takbir empat kali karena dia sudah meninggal dunia. maksudnya ya? Maksudnya itu eman-eman sempatkan waktunya barakallahu fikum. Antum semuanya masih muda, paham ya? <coughs> Selama masih mampu dalam mencari ilmu terus sampai meninggal dunia barakallahu fikum, enggak ada batasan-batasannya. Kalau sudah gelar ini, gelar itu enggak ada. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin kan? Nah, barakallahu fikum enggak ada gelar LC wala MSc wala MSG Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum nggak perlu khawatir, rezeki sudah ditanggung, rezeki sudah tercatat. nggak usah bingung, nggak usah pusing kepala nanti masa depan bagaimana, masa depan bagaimana. Masa depan kita itu di mana? Di akhirat, di dunia masa depannya lagi. Jadi antum bayangkan dengan masa depan nanti bagaimana masa depan kok bingung itu loh. Masa depan kita di akhirat. Tempuhlah akhirat tersebut dengan senantiasa istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau dunia ini masih ada, depannya lagi. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Apa kata beliau di sini? Bahwasanya kata beliau wala yajza wala yaskhat amma idza jada al-insan wa sakhita fa innallaha yakhdhuluhu. Maka hendaknya dia tidak murka dan tidak merasa tidak terima dengan apa? ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut enggak terima justru murka Allah taala akan merendahkan dia. Nasallahu alaihi wasallam insyaallah taala yang berikutnya sekaligus penutupan hadis yang ke-19 kita tunda pada pertemuan yang akan datang باذن subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.